بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بنستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفع ونفعنا بهم في الدرن آمين سورة البلد مكية 20 آية بسم الله الرحمن الرحيم لا زائده uqsimu bihadzal balad Makkah. Wa anta ya Muhammad hillun halalun bihadzal balad. Bi an yahilla laka fatuqatilu fihi wa qad anjazallahu lahu hadzal wa'da yaumal fathi fal jumlatu i'tiradun bainal muqsam bihi wa ma utifa alaih wa walidin ay adam wa ma walad ay dzurriyyatuhu wa ma bi makna man laqad khalaqnal insana ay al jins fi kabad nusib eh, nas fi nasab eh, fi kabad fi nasab nasabin wa shiddatin yukabidu masaibad dunya wa syada'idil akhirah sabu ayadhunnul insanu Qawiyu Quraisyin wa huwa Abul Ashad bin Kaldah biquwatihi an mukhaffafa min ath-thaqilah wa ismuha mahdhuf ay annahu la yaqdiru alaihi ahad wallahu qadirun alaihi yaqulu ahlaktu ala adawati Muhammadin malal lubada kathiran ba'dahu ala ba'd ayahsabu an ay annahu lam yarahu ahad fima anfaqahu fa'lamu qadrahu wallahu wallahu alimun biqadrihi wa annahu laisa mimma yatakaththaru bihi wa mujazihi ala fi'lihi sayyi alam naj'al istifham istifham istifhamu takririn ay ja'alnahu lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain bayyana lahu tariqail wa wasyarri fala fahalla baraka bismillah alhamdulillah wassalamu ala rasulillah sallallahu alhamdulillah wa ala alihi washabbihi wa ala surah al-balad makkiyah 20 ayah 20 ayat Bismillahirrahmanirrahim la uqsimu bihadzal balad la zaidah enggak ada artinya berarti ya ada lagi yang menyatakan bahwa ini la adalah nafiyah Nafiyah li kalam tagaddamaha berarti berhubungan dengan yang sebelumnya. Uksimu bihadal balad. Aku bersumpah kata Allah bihadal balad dengan ini kota, itu kota Mekah. <coughs> Allah bersumpah dengan kota Mekah Kenapa? Karena untuk tasriyah kepada Nabi karena Rasulullah sedih saat itu terusir dari kota Mekah, keluar dari kota Mekah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan eh, kabar gembira kepada Nabi bersumpah dengan kota Mekah untuk apa? wa anta hillum hadzal balad dan engkau ya Muhammad halal di kota ini, di kota Mekah. Nabi saat itu keluar dari kota Mekah, Allah telah menjanjikan kamu kembali ke kota Mekah ya Muhammad. Kamu akan menguasai kota kota Mekah. Hmm? Mekah satu daerah yang paling mulia di atas bumi ini. Ada khilaf antara ulama antara kota Mekah dan Madinah. Jumhur menyatakan Mekah afdol al-balad. Imam Malik menyatakan Madinah lebih afdol daripada kota Mekah karena di situ ada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hah? Karena di situ ada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La uksimu bihadzal balad. Kalau Mekah ditahrim dengan Nabi Ibrahim, tapi kalau Madinah ditahrim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kata Imam Malik tidak ada ragu lagi yang dari Nabi itu lebih afdal daripada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Muhammad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadal balad. Hillun ay halal. Dan kamu ta'al Habib. Ta'al naik. Wa anta hillum bihadal balad dan kamu hai Muhammad halal di kota Mekah ini. Bi an yahillalak sekiranya kota Mekah ini yang asalnya baladul haram enggak boleh mengganggu, enggak boleh membunuh. Ini menjadi halal bagi kamu ya Muhammad. Hah? Fatuqatil fi. Maka kamu boleh membunuh di dalam kota Mekah nanti. Hah? Khusus untuk Nabi. Hah? Khusus untuk untuk Rasulullah saw ini Allah ingin menunjukkan bagaimana kota Nabi. Selain Nabi enggak boleh ini. Hanya Nabi saw saat itu. Hmm? anjazallahu hadal waad Benar-benar telah Allah menepati ini janjinya. Yaumal Fath. Ketika ada di Fathu Makkah. Dibukanya kota Makkah. Itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan ada beberapa orang untuk dibunuh. Di antaranya Ibn Hamdal. Hmm, Ibn Khattal lah, Ibn Hamdal itu itu diperintahkan oleh Nabi untuk dibunuh. Kemudian ini rupanya politik ini. Orang yang mau dibunuh ini. Dia bergantungan ada di Ka'bah, ayo membunuh aku gimana? Ini daerah aman ini, di Ka'bah lagi. Hmm? Di Ka'bah lagi. Maka dikatakan ya Rasulullah, Ibn Khattab muta'alik bi asaril Ka'bah. Ya Rasul, ini Ibn Khattab bergantungan di Ka'bah gimana nih? ada yang mau bunuh, takut. Eh sini oh kamu sini, enggak ada, ada enggak apa, tidak ada yang mau bunuh. Maka Nabi menyatakan uktuluhu. Nah, Bunuh dia walaupun muta'alliq bil Ka'bah. Walaupun dia muta'alliq bil Ka'bah, maka dibunuh, ha? Faqatalahu Zubair. Nah, faqatalahu Zubair maka membunuh Ibn Khattal tadi itu adalah Zubair. Nah, di sini e, benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan apa yang dikatakan dalam e, ayat ini wa anta hillun bihadzal balad ya dan engkau menjadi halal ada di kota ini bisa berbuat apapun walaupun membunuh ya Muhammad. Hmm? Fal jumlah i'tirad. Jumlah i'tirad itu tidak ada hubungan kata-kata yang sebelumnya la ta'alluq laha bima qablaha wala bima ba'daha. Tidak ada hubungan sebelum dan setelahnya. Hmm? Allah sumpah dengan kota Mekah. Kemudian menyatakan kamu nanti akan masuk di kota Mekah dan halal itu kamu berbuat ada di kota di kota Mekah. Nabi Muhammad. Kemudian ayat yang lainnya sumpah lagi bahwa walidin wa walad. Ini jumlah i'tirat ini enggak ada hubungan dengan sebelum dan setelahnya. Cuma yang jelas eh, ayat wa anta hillum bihadzal balad itu adalah ikhbar bima sayakun. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan dengan apa yang bakal terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penguasaan kembali kota kota Mekah tadi itu. Wa walidin wa mawalad dan demi walid, walid yang dimaksud sini adalah Adam. Hmm, datuk pertama kan. Jadi yang dikatakan walid atau ab itu kadang-kadang bukan berarti ayah persis. Nabi Adam sendiri dikatakan walid kok. Eh, Nabi Adam dikatakan walid dan demi ayah, ayah pertama maksudnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Wa ma walad dan apa yang dianakkan, yang diperanakkan oleh ayah tadi itu. Turunannya Nabi Adam. Ada dua di sini berpendapat ada turunan yang dimaksud di sini secara mutlak baik solihun atau tolihun ada menyatakan bahwa yang, yang, yang dimaksud wama walad di sini adalah orang-orang yang soleh minal anbiya wal mursalin wasolehin, hmm, dan demi ayah seakan-akan di sini menyatakan yang bukan soleh berarti bukan aulad Adam gitu. Yang bukan soleh berarti bukan aulad Adam kalau menurut pendapat kedua tadi itu. Dan demi Nabi Adam dan juga anak-anaknya Nabi Adam, turunan Nabi Adam, ada dua tadi itu pendapat-pendapat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini muksam alaih. Laqad khalaqnal insan. Benar-benar aku Allah telah menciptakan manusia. Jenis manusia ini fi kabad dalam keadaan nasab payah, susah, payah, payah, taab. Syiddah jadi manusia itu Allah ciptakan dalam keadaan payah terus. Capek, banyak masalah. Yukabit masaibat dunia, dia akan mendapatkan payah karena musibah-musibah di dunia Wasyaidah idal akhirat dan juga masalah-masalah berat ada di akhirat nantinya. Dan ente-ente masalah manusia ini. Pertama, lahir. Nanti harus cuplak pusernya. Eh, itu juga sakit. Baru mau tekulep sakit, keluar gigi sakit. Mau bangun sakit. Makan berubah sakit, cuaca berubah sakit. Agak gede sedikit harus dia tadi ngapal baca Quran, belajar baca Quran, harus ngapalkan itu, harus ngapalkan ini. Setelah itu harus dia belajar bekerja. Setelah itu harus memberi nafkah kepada istri, punya anak tujuh, beri nafkah kepada anak. Terus itu begitu. Entar lagi sakit itu, sakit ini, kemudian rematik. Sering ngeluh, mata perlu pengobatan, itu pengobatan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu selalu ada masalah, susah ada dalam kehidupannya dunia. Akhirat Sampai mau mati harus nazak dulu sakaratul maut. Kemudian masuk kuburan harus ada soal mungkar dan nakir. Kemudian nanti kalau bangun di hari kiamat harus ada hisab, harus ada mizan, harus ada itu sampai harus ada melewati jembatan sirat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu selalu dalam masalah. Nanti kalau sudah lolos semuanya masuk surga, ah selesai nanti. Sebelum inti masuk ke surga masih fikabat inti masih ada masalah-masalah nantinya. Dan ente. Jadi nah itu uh, kita semuanya ya harus eh, harus harus faham bahwa kita ini diciptakan oleh Allah khalak nadi insan nafi fikabat. Nah, habis-habis. sabul insan Allah yakdiru alai ahad ayahsabu ayadun apakah menyangka al insan manusia itu yang dimaksud di sini ya gures orang kuat gue gures oh, orang yang hebat di gures yang bernama Abul Asyad bin Kaldah dengan kekuatannya memusuhi Nabi saw dia kaya raya dia yang biayai untuk memusuhi Rasulullah saw Ayah sabul insan apakah manusia seperti itu menyangka Allah yakdira alaihi ahad an mukhaffafah hmm? mukhaffafah minatsaqilah asalnya annahu ditakfif jadi an asyhadu an la ilaha illallah asyhadu annahu la ilaha illallah an mukhaffafah daripada taqilah hmm? an la an mukhaffafah minatakilah Isimnya mahduf takdirnya annahu. Ai annahu. Lan yaqdira alai ahad, tidak akan mampu atas dia. Siapa? Al-insan, manusia yang sombong dari itu. Abul Asyad bin Kaldah, ahad seorang pun. Hah? Apakah menyangka orang seperti Abul Asyad tadi itu dengan kekuatannya tidak ada satu yang bisa menghadapinya? Dia enggak mungkin akan jatuh, dia enggak mungkin akan terserang, dia enggak mungkin akan begitu. Wallahu gadirun alaih. Allah maha mampu atas itu Abul Asyad bin Kaldah tadi itu. Ngomong apa ini? Manusia yang sombong ini. Lagat ahlaktu malal lubada. Lagat ahlaktu ala adawati Muhammad ala ma'nafi. Benar-benar aku telah menghabiskan untuk memusuhi Muhammad ini malan lubada harta yang bertumpuk-tumpuk ay kathiro harta yang banyak tak bihayai tentean wis untuk memusuhi Muhammad siapa yang mampu ayo Hah? kathiran ba'dahu ala ba'd tumpuk-tumpuk begitu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab ayah sabu allam yarahu ahad Apakah menyangka manusia seperti Abul Asyad Bingkal dah tadi itu annau lam yaro tidak melihat hu itu Abul Asyad bin dah ahad seorang pun dipikir Allah nggak tahu berapa sih yang dikeluarkan itu? Ini aku. Siapa yang mampu ayo tak biayai semuanya, minta berapa kau? Untuk menghancurkan Muhammad, untuk musim Muhammad, untuk minta berapa? Dipikir Allah nggak tahu berapa yang dikeluarkan. Bagaimana bukan banyak sedikit. Itu hanya kesombongan aja. Ayah sabu alam yarahu ahad fima anfagahu di dalam apa yang menginfakkan itu insan hu itu mah alamu maka mengetahui ahad seorang pun tadi itu godrahu ukurannya ma'anfagahu. Dianggap gak ada yang tahu tentang ukuran ya, biaya yang ia keluarkan. Wallahu alimun biga alimun bigadrih dan Allah Maha mengetahui tentang ukurannya tadi itu. Wa annahu laisa mimma yatakatsaru bih dan itu bukanlah daripada sesuatu yang banyak. Bukan jumlah banyak sebenarnya, cuma omongannya gede. Omongannya yang yang besar. Wa mujazi dan Allah akan membalasnya dia si siapa? Si al-insan tadi itu Abul Asyad ala fi'lih atas perbuatannya as yang jelek. Untuk oh, musim Muhammad yang khawatir, saya akan biayai habis-habisan. Sabiru habis-habisan. Berapa persen? Dipikir nggak ada orang tahu. Allah Maha tahu kalau orang percaya, tapi kalau Allah Maha tahu, nggak nggak nggak besar biayanya. Tapi Allah akan tetap menilai itu besar akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya dari itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala eh, meyakinkan alam naj'al lahu ainain alam naj'al tidakkah aku Allah menjadikan istifham takrir ini pertanyaan bukan untuk jawab artinya benar-benar aku Allah sudah menjadikan lahu ai ja'alna ai ja'alna alam naj'al lahu. jadi kalau sudah eh, alam yang didahului dengan istifham eh, nafi yang dahulu dengan istifham masuk kepada fi'il mudhari itu berarti istifham tagrir. Alam naj'al lahu ainain ai ja'alna lahu ainain aku benar-benar telah menjadikan bagi manusia dari itu dua mata walisanan dan satu mulut, satu lisan, satu lidah, wasyafatain dan dua bi, bibir. Maksudnya, tidakkah dia tadi itu menilai dua mata itu dari siapa? Dari Allah. Mau, mau nilai apa? Mau nilai hartanya manusia itu. Dua mata yang diberikan kepada dia bisa melihat segala sesuatu warna. Membedakan beribu-ribu warna membedakan beribu-ribu bentuk melihat yang gede dengan mata yang kecil, melihat yang kecil dengan mata yang lebih gede. Eh. Kemudian membedakan antara siang dan malam, membedakan bentuk manusia semuanya iso kenal ini anaknya, ini ibunya, ini dengan kedua mata. Alam naj'alahu ainain, bukankah aku telah menjadikan baginya itu dua mata? Walisan dan satu lidah bisa membedakan ribuan rasa. Membantu dia untuk makan, untuk berbicara. Wasyafatain dan menutup dengan dua bibir. Dia bisa bayangkan kalau mulutnya yang tidak ada bibir. Siapa mau nyendeketin dia? Mungkin lebih jelek daripada angsa ini. Wasyafatain dan dua bibir. Bibir juga membantu untuk membentuk huruf-huruf keluar. Bibir juga untuk menutupi daripada mulut kamu. Hah? Seakan-akan tidak mikir tak kamu itu mata kamu untuk apa itu? Masa kamu tidak kelihatan Muhammad itu? Masa kamu tidak kelihatan kebenaran daripada ajaran Nabi Muhammad? nggak mikir tak akan ngomong tadi itu. Punya lisan masih ditutup dengan bibir. Ngomong seenaknya ngomong begitu dipikir Allah tidak tidak mengetahui. Coba kamu lihat lisan kita mulut kita ini masih ditutup dengan gigi kan. Kemudian masih dilapisi dengan dengan bibir. Itu sebetulnya manusia tadi itu harus betul-betul koreksi sebelum keluar dari mulut kamu Tutup dengan gigi kamu Dimi, pikirin Dimi, kena ndak? Lepas daripada gigi, sebelum itu tutup sama bibir Dimi, pikirin maneng. Jangan asal ngomong kamu tadi itu. Dengan lisan kamu tadi itu. Wahadainahun najden dan aku telah memberi petunjuk kepada manusia an najden. Hadaina bayanna aku telah menerangkan lahu kepada manusia an najden dua jalan, tariqail khair wasyar, dua jalan baik yang satu jalan baik, yang satu jalan jel jelek. Dua hal ini sudah diterangkan oleh Allah. Ono rambu-rambunya sudah ada rambunya. Jurusan surga, jurusan neraka sudah ada. Tadi gul khair, tadi gul syar sudah ada. Ini menyantarkan kamu surga, ini mengantarkan kamu ke neraka. Inti beli yang mana? Sudah dijelaskan oleh Allah. Enggak ada ceritanya. Anak enggak faham mana. Ini bannya bocor akhirnya eh, apa namanya masuk ke jurang. Enggak ada ceritanya untuk untuk itu. Ini sudah jelas rambu-rambunya, kemudian Islamnya sudah didatangkan, kemudian kamu enggak mau. Salahnya sendiri berarti. hadainahun najidain. Insyaallah akan kita bahas lagi. ada yang perlu dibahas? Soal. Kalau menurut keterangan Yantum ini berarti madaniyah bukan makiyah. Di sini tertulis makiyah. Kenapa? Kalau ba'dal hijrah katanya Pak ba'dal hijrah. Nah, bukan ba'dal hijrah, artinya eh, sebelum sampai kota Madinah kan juga bisa kan itu. Hmm. Karena surat Madaniyah makiyah kan ada tiga agwal. Eh, tapi yang jelas yang mu'tamad al uh, uh, makkiyah manaza manazalah qabla al hijrah wa wa madaniyah manazara ba'da al hijrah. Apa ada tafsir mentafsiri hilun ini bukan halal kotel tapi bertempat ya, untuk ngepaskan makiyahnya itu. Wanta hilun bertempat tinggal tinggal di kota tersebut. Enggak, enggak, enggak. Anu ada di sini. Enak. Hmm? Hmm? Wa anta ay mugimun bihi nazilun fi. Mungkin juga ya, jadi kalau di sini sudah dikatakan mugimun fi nazilun fi ya akan tinggal ada di situ. Ya tinggal kembali maksudnya bukan tinggal untuk selamanya ada di situ. Kembali lagi kama annahu ukhrija eh, mimmaka haraba min minal musyrikin yarji ilaih. Fayugim fi. Wow wahadainau najdain kala Ibn Abbas as-sadiyan hmm. al-murad. Iya, iya iya Jadi maksudnya di sini as-sadiyan hadainahun najdain aku uh, berikan kepada uh, manusia tadi itu an-najdain dua tetek gitu. Mana tadi itu? Iya. Eh uh, dua dua tetek an-najdan asadian li'annahuma katarigen li hayatil walad rezeki. Karena memang eh, dua tetek tadi itu ibarat dua jalan untuk kehidupan anak tadi itu dan rezekinya anak. Mau makan rawon enggak mungkin kan kecil. Mau dikasih makan apa? Disediakan oleh Allah SWT dua jalan. Dua jalan maksudnya dua tetek daripada ibu tadi itu. ketika bayi eh, mau makan apa kira-kira yang paling pas untuk anak bayi ini? Tidak ada, yang dikasih buah-buahan mencret. Yang dikasih apa ini yang paling pas ini? Hatta yang dikasih susu sapi nggak kuat itu perutnya itu anak. Hah? Kasih apa ini? Wah ada yang najdain kata Ibn Abbas, dua jalan, yakni dua tetek daripada ibu tadi itu untuk menjadi sebab kelangsungan hidup si anak tadi itu dan rezekinya itu anak subhanallah.